Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan kemarin kita telah membahas tentang makna sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه وسلم Baru kita ambil masalah as-salat alam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna as-salat yang dimaksud di sini? Indah ya Bapak. Secara bahasa na'am, as-salat maknanya doa. Kemudian ketika dikatakan as-salat ala Nabi, yakni salawatullah ala nabi salawat Allah atas nabinya yang dimaksud apa apa mujahid Nah, pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisi makhluk-makhluk yang tinggi yang dekat dengannya, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para malaikat. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh siapa dari salaf kita? Siapa Abu Muhammad? Abu Aliyah. Tayyib oleh Abu Aliyah dengan sanad yang hasan. Kemudian kita juga membahas faedah tambahan ketika ada istilah solawat dari malaikat. Ya. Karena ini juga telah datang ayat Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Para malaikat bersolawat atas Nabi. Maknanya apa ini? Pemahaman juga? Istighfar dan doa nah, istighfar permintaan ampun oleh para malaikat dan doa kebaikan dari para malaikat untuk Nabi. Taib. Kemudian ketika dari selain ya, Allah maupun selain para malaikat apa maknanya? Bila doa, nah, secara umum doa kebaikan. Baik. Kemudian juga telah kita ambil hukum untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perinciannya bagaimana Apa juga? Yaitu perinciannya salawat kepada selain tapi setelah diikuti Nah, kalau mengikuti setelah bersolawat atas Nabi kita, maka boleh berdasarkan ijma. Nah, terus apabila di solawat tersebut tidak diikuti setelah solawat tadi maka ini hukumnya makruh. Hukumnya untuk siapa ini dulu? Disebutkan eh, salah satu orang misalkan pada Imam atau Imam Syafi'i. Nah, kalau ditujukan untuk orang tertentu, ya, orang tertentu dari manusia biasa, kemudian dia bersolawat, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam untuknya secara bersendirian, maka hukumnya apa? Yang rajin dalam masalah ini hukumnya makro. Nah, ada pun untuk malaikat dan nabi hukumnya boleh. Karena datang dalil juga ya Rasulullah sendiri terkadang menyebutkan malaikat kemudian Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terkadang menyebutkan nabi yang lain beliau juga mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi untuk malaikat, untuk nabi, walaupun selain nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam boleh. Adapun selain mereka ini, maka kalau disebutkan bersendirian, maka makruh. Tapi kalau disebutkan mengikuti sholawat atas nabi, maka apa hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana dalam sholawat ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini kan kepada selain Nabi kita Muhammad yaitu kepada keluarga beliau. Barakallahu fiikum. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Qala rahimahullah wa ala alihi. Tayyib. Sekarang apa makna kata ini? Wa ala alihi. Yani semoga salawat Allah Subhanahu wa taala juga tercurah atas alihi Asyik Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengatakan Alu Yani alu syakhsi Man yantamuna ilaihi Bisilatin wathiqatin Min karabatin wa nahwiha Wa ahsanu ma qila fil muradi bi ali Rasul sallallahu alaihi wasallam huna annahum atba'uhu ala dinihi al ikhwanillah ketika ada kata al syakhs misalnya al Muhammad kata alihi yakni maknanya al Muhammad yaitu siapa saja yang menisbahkan kepadanya ya dia bergabung kepadanya dengan hubungan yang erat baik itu berupa kekerabatan atau yang lain. Jadi dikatakan al syams tercakup di dalamnya keluarganya atau siapa saja yang menisbahkan diri kepadanya dengan suatu ikatan yang kuat. Misalnya dia adalah pengikut ya orang yang dia menisbahkan kepadanya. Kalau dikatakan Alu Muhammadin berarti pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga tercakup. Karena apa? Karena ada ikatan yang kuat antara Nabi Muhammad dengan para pengikutnya. Baik, ini makna al. Dan memang para ulama Rasulullah mereka terjadi silang pendapat dalam menafsirkan makna al ketika ada kalimat seperti ini dalam salawat misalnya wa ala alihi wa sahbihi atau wa ashabihi wa sallam dan Persyarat di sini mengatakan wa ahsanu ma qila fil muradi bi ali rasul sallallahu alaihi wasallam huna annahum atba'uhu ala dini dan pendapat yang paling bagus yang dikatakan tentang makna alur Rasul sallallahu Alaihi Wasallam di sini, yakni pada perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pada mukaddimah Risalah Al-Wasitiyah ini bahwasanya al maknanya adalah atba'uhu ala dini yaitu pengikut-pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam atas agamanya. Jadi mencakup semua pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau dalam agama yang beliau sampaikan. Dan Al-Alamah Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala ikhwanifillah menjelaskan dengan lebih detail lagi di mana beliau memperinci bahwasanya al ketika didatangkan dalam salawat ya, misalnya sebagaimana disebutkan Syekhul Islam pada mukaddimah ini sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ketika al digabungkan dengan ashab maka tentunya mencakup semua pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu keluarganya atau bukan keluarganya yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kalau al digabungkan dengan atba, misalnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ya. maka al pada salawat tersebut maksudnya khusus keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Jadi seorang melihat konteks kalimat dalam salawat tersebut. Kalau telah disebutkan pengikut Rasulullah, maka al yang dimaksud di situ adalah keluarga beliau. Tapi kalau pengikut Rasulullah tidak disebutkan dalam salawat tersebut, maka al bermakna lebih luas dari sekedar keluarga, yaitu mencakup siapa? Semua orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kalimat yang didatangkan oleh Syekhul Islam ini tidak disebutkan ajba', tidak disebutkan pengikut, sehingga apa yang dipilih oleh Syekh Saleh Fauzan itulah yang dikatakan paling bagus. Pilihan yang paling bagus yaitu al pada perkataan Syekhul Islam ini maknanya atba'uhu ala dini. Pengikut pengikut beliau ya atas agamanya ini. saya Dan untuk melengkapkan faedah ikhwanillah kalau digabungkan al dengan atba Sebagaimana dikatakan tadi, maknanya adalah keluarga beliau, kerabat beliau. Lalu siapa yang dimaksud dengan ahlul bait? Ya. Karena al berarti kalau digabungkan dengan atba maknanya adalah ahlul baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka ini? Pendapat yang paling rajih dari silang pendapat yang ada di kalangan para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada di khonifillah bahwasanya ahlul bait adalah siapa saja yang diharamkan atas mereka sedekah ya man harrima alaihi sedekah siapa saja yang diharamkan atas mereka sedekah dan mereka-mereka ini telah ditafsirkan oleh sahabat yang mulia Zaid bin Arqam ketika ditanya oleh Husain dalam riwayat Muslim Khalifillah setelah menjelaskan bahwasanya ahlul bait itu yang diharamkan atas mereka sedekah. Wa man ahlul baitihi ya ya Zaid? Siapa ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wahai Zaid? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti? Qala Husain mengatakan bukankah istri-istri beliau termasuk ahlul bait beliau? Maka Zaid mengatakan nisa'uhu min ahli baiti walakin ahlu baitihi man hurima sadaqah ba'dahu. Qala wa man hum? Istri-istri beliau adalah bagian dari keluarga beliau. Ya. Akan tapi keluarga beliau yang Hakiki adalah siapa saja diharamkan atasnya sodakoh. Kemudian ditanya siapa mereka itu? Beliau menjawab, Hum alu Ali, keluarga Ali. Wa alu Aqil, keluarga Aqil. Wa alu Ja'far, keluarga Ja'far. Dan alu Abbas, keluarga Abbas. Ini empat keluarga, semuanya turun, ya, turun temurun dari empat keluarga ini, Ikhwanifillah, diharamkan atas mereka sedekah. Dan itu mereka adalah ahlu bait. Zaid mengatakan atau Husain bertanya lagi, "Kullu haula yang hurrima sadaqah?" Qala na'am. Semua itu diharamkan atas mereka sedekah, maka Zaid mengatakan, "Iya." Siapa tadi? Empat keluarga ini Alu Ali, Alu Aqil, Alu Ja'far dan Anu Abbas. Ditambah lagi ikhwanillah berdasarkan hadis Al-Muttalib Ibnu Rabi'ah Ibnu Al-Harith yaitu Anu Rabi'ah Ibnu Al-Harith Ibnu Abdul Muttalib. Diharamkan atas mereka sedekah juga. Ya. Anu Rabi'ah Ibnu Al-Harith Ibnu Abdul Muttalib. Ini ahli bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ditambahkan atas mereka para istri-istri beliau. Tayyib, istri-istri beliau jelas termasuk ahlul bait akan tetapi ikhwani mereka masuk dalam kategori ahlul bait tabaan mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja. tayyib sehingga ada sedikit perbedaan antara istri-istri beliau dengan ahlul bait yang lain. Dari sisi apa? Dari sisi maula yang dimiliki oleh mereka. Karena telah datang hadis maulal qaumi minhum. Maula suatu kaum itu bagian dari kaum itu sendiri. Oleh karena itulah kalau ahlul bait memiliki maula, Maula adalah seorang budak yang mereka merdekakan. Maka walaknya yang diberikan kepada yang memerdekakan budak ini. Maka apabila ahlul bait memiliki maula, maka maula ini juga haram atas mereka sodaqah. Ini kalau ahlul bait dari keluarga-keluarga yang disebutkan tadi lima keluarga. Adapun istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau mereka memiliki maula, ya, maula ini tidak diharamkan atas mereka sodakoh. Berdasarkan hadis Barirah, Barirah adalah maulanya Aisyah. Tapi ternyata dalam hadis yang sorry tidak diharamkan atas Barirah sodakoh. Baik. Oleh karena itulah para ulama berselisih pendapat apakah istri-istri ini masuk dalam kategori ahli bait atau tidak. Baik. Dan penggabungan dalil yang paling kuat dalam masalah ini bahwasanya istri-istri masuk dalam ahlul bait tapi tabaan mengikuti saja mengikuti Rasulullah oleh karena itulah karena mereka masuk dalam kategori ahlul bait karena mengikuti Rasulullah ya diikutkan karena istri-istrinya ya, istri-istri tentunya adalah keluarga makanya berbeda dari sisi hukum tentang maula ini. Kalau maula istri-istri karena mereka ini masuk dalam kategori ahlul bait itu hanya tabaan maka maula mereka tidak diharapkan atas atasnya sedekah. Kalau maula ahlul bait dari keluarga yang lima tadi siapa? Anu Ali, Anu Aqil, Anu Ja'far, Anu Abbas, kemudian Anu Rabi'ah Ibnul Harith Ibnu Abdul Muttalib. Lima ini, maka maulah mereka juga diharamkan sedekah. Baik. Sehingga Ahlul Bait haram atas mereka sedekah ikhwan fillah. Dan tentunya Ahlul Bait merupakan suatu kemuliaan ikhwan fillah. Menjadi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagi mereka-mereka yang mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti sunnah Rasulullah, mereka istiqomah di atas jalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun walaupun dia dari sisi nasab adalah ahlul bait, akan tapi melakukan banyak penyelisian-penyelisian terhadap sunnah maka tidak bermanfaat. Karena syariat kita tidak memandang nasab ikhwanifillah ketika amalannya buruk. Tain. Namun yang paling utama adalah amalannya. Baru ketika dia amalannya baik ditambah lagi dengan nasabnya baik akan semakin menambah kemuliaan. Namun apabila nasabnya baik, kemudian amalannya buruk tidak bermanfaat nasab tadi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Waman bata'a abihi amaluhu lam yusrif bihi nasab." Siapa saja yang amalannya itu lambat, sedikit atau bahkan amalannya buruk kebitahan kebitahan atau kesyirikan kesyirikan. Sebagaimana kita dapati pada orang mulai menganggap sebagai ahlul bait ikhwanifillah dari para sayyid-sayyid atau para habib-habib. Ya. Mereka menganggap dengan menjadi habib sudah dia mendapatkan keutamaan segala-galanya dalam agama ini tanpa melihat amalannya. Tayyib. Ini keliru. Tayyib keliru. Seorang pun setinggi apapun nasabnya, kalau amalannya tidak menjajaki sunnah maka tidak bermanfaat. Baik, sebagaimana dikatakan tadi, lam yusri bihi nasab Nasabnya tidak akan menjadikan cepat. Ya. Kalau amalannya lambat, walaupun nasabnya tinggi tidak akan menjadikan dia dikategorikan orang-orang yang cepat beramal. Ini makna al sebagai tambahan faedah. Kemudian beliau mengatakan wa ashabihi dan para sahabat-sahabat beliau. Ashabihi jam'u sahibin, jamak dari sahib. Min at, min atfil khasi al alam. Hal ini termasuk pengatofan sesuatu yang khusus atas sesuatu yang umum. Diatofkan, disebutkan ya. dalam bentuk penambahan sesuatu yang khusus atas sesuatu yang umum. Kenapa? Karena telah disebutkan tadi wa alihi dan alihi dalam kalimat Syekhul Islam maksudnya apa? Pengikut-pengikutnya. Para sahabat termasuk pengikut Rasulullah bukan apa jawab? Termasuk pengikut Rasulullah. Tapi disebutkan secara khusus sehingga penyebutan sahabat ini dikatakan di sini akfil khasi 'alal am. Maknanya pengatofan ya. Atof yaitu dan kalau dalam bahasa kita. Ditambahkan sesuatu yang khusus atas sesuatu yang umum. Hal ini dalam bahasa Arab mempunyai beberapa faidah. Di antara faidah utamanya adalah untuk menunjukkan kekhususan perkara yang disebutkan ini dan keutamaannya. Kenapa? Karena para sahabat ini sudah termasuk dalam deretan pengikut Rasulullah. Ketika disebutkan tersendiri menunjukkan pengkhususan bagi mereka. Dan ini menunjukkan keutamaan mereka. Dan kita tahu semua bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu alaihim sehingga dikatakan as-sohbah la yu'adiluha syai. Mendapatkan keutamaan untuk menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada bandingannya sedikit pun dengan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka. Lalu siapa ini para sahabat? Yang nanti akan kita ketahui ya dalam akhir-akhir kitab ini bahwasanya para sahabat mempunyai hak-hak yang hendaknya ditunaikan oleh setiap muslim karena jasa mereka yang begitu tinggi yang begitu banyak dalam membela Nabi kita Muhammad dan dalam memperjuangkan Islam sehingga wajib bagi setiap muslim untuk mencintai mereka mendoakan keridhaan Allah agar turun bagi mereka dan tidak boleh berbicara buruk atas mereka Siapa para sahabat ini? Dikatakan dalam syarah wasahabi huwa man an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Sahabat adalah setiap orang yang bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu ikhwanillah mukminan bihi dalam keadaan beriman terhadap beliau. Jadi kalau bertemu dengan Nabi tapi tidak beriman, tidak dikatakan sahabat. Sebagaimana orang-orang kufar bertemu Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal bertemu Nabi. Tapi tidak beriman. Taib. Man nabi ya Shallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa taala dalik dan mati dalam keadaan iman. Walaupun di awalnya beriman, tapi mati dalam keadaan murtad ini tidak dikatakan sahabat ikhwanifidah. Jadi ini syaratnya seseorang masuk dalam deretan para sahabat yang bertemu Nabi dan beriman terhadap beliau kemudian mati ya, di atas keimanan. Walaupun sebelum kematian ini ikhwanifidah dia murtad ya, yang awalnya telah bertemu Nabi dan telah beriman kepada beliau. Kemudian Allah uji atau dia terjerumus dalam ketergelinciran akhirnya dia murtad. Namun di akhir hayatnya dia bertobat lagi dan masuk Islam lagi, maka yang demikian ini tetap masuk dalam kategori sahabat. Kenapa? Karena dia mati masih ya, dia mati telah kembali ke dalam Islam. Taib. Kenapa? Karena kemurtadan ya ikhwanifillah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya hukuman diturunkan atas mereka ketika mereka mati di atas kemurtadan tersebut. Ada Adapun seorang murtad kemudian kembali lagi maka Allah akan mengampuninya. Sebagaimana dalam ayat wa may yartadid minkum fayamut wa kafir fa habitat a'maluhum barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian dia mati di atas kemurtadan tersebut mati dalam keadaan kafir maka mereka itulah orang-orang yang amalan-amalan mereka hapus terhapus baik di dunia maupun di akhirat Adapun murtad kemudian taubat lagi, maka amalannya tidak dihapuskan. Tayyib. Ini makna wa ashabihi. Dan pembahasan mengenai sahabat akan ada bab tersendiri. Tayyib. Kita cukupkan sekian. Lima alaihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka